Mari kita sama-sama melantunkan lagu 17 Agustus. Indonesia Raya nanti akan dipimpin oleh Bapak Kapolres kita. Kita akan melantunkan, melantunkan dulu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Kemerdekaan kita. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa. Hari merdeka Indonesia merdeka Sekali merdeka tetap merdeka ayat masih di Bandung Badan Kita tetap setia, tetap setia Membela Indonesia Kita tetap setia, tetap setia Membela negara kita Garuda Pancasila Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur santosa Pribadi bangsaku Ayo maju, maju, ayo maju, maju Ayo maju, maju Indonesia Raya akan dipimpin oleh Bapak Kapolres kita menyajikan lagu Indonesia Raya hitungan satu hitungan ketiga kita mulai hiduplah Indonesia Raya tiga dua satu Indonesia tak ada airku tanah tumpah darahku di sanalah aku berdiri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 bangunlah haraja untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hidup